Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa illa billah Amma ba'duh Bapak Ibu, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melaksanakan rumiyin surat kita melihat surat Zukhruf. Surat Zukhruf, Zukhruf ini kertas kan pun perhiasan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim niki kata sengkang sampun sering kita aturaken namini pun huruf mokot to'ah huruf ingkang terputus-putus yang diterangkan diantaranya faedahnya bahwa Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf semisal ha, mim, dan yang lain-lainnya. Katus ini perkataan atau kalamul bashar juga tersusun dari huruf ha mim alif ta dan seterusnya anangin menaik sampun dadas kalamullah perkataan Allah dan kalamul bashar perkataan manusia perbandingan pun kata ini al-khaliq wal makhluk. Perbandingan pun kata ini pencipta dan makhluk. Karena memang Al-Quran kalamullah Ya pun pemilik kalam Dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala Dan Kalam manusia bangsir pun dimatang pemilik kalam Yaitu basyar manusia makhluk sehingga Allah Subhanahu wa taala tantang orang-orang yang meragukan Quran dan sampai 1400 tahunan ngantos sakniki niku dereng nate onten pengumuman susunan perkataan manusia ingkang saged nandingi Quran madani nopo malih nandingi boten wonten nate ngeren boten ngeten pengumuman artikel nopo lewat nopo yang mengumumkan ada kitab yang disusun oleh seseorang atau sekelompok orang yang semisal Quran boten wonten niki nedahaken betul-betul Al-Quran adalah kalam Allah dan tidak akan ada yang akan sanggup untuk menyamai apalagi menandingi Al-Qur'an Allah. Laniku sifatipun tantangan. Dipun tantang kali Allah Subhanahu wa taala. Boten sah tikan dosa juz 10 surat mawon malah dipun korting malih ngantos tinggal surat kemawon dan Allah pastikan fa'ilam taf'alu walam taf'alu seandainya kalian tidak bisa dan pasti selamanya tidak akan pernah bisa sampun pun pastikan Allah Subhanahu wa taala Mila biasanya pun setelah huruf-huruf muqatta'ah engkang kata semakaten itu pembicaraan berikutnya itu biasanya tentang Quran. Kata-kata pun makaten. Termasuk niki wal kita bil mubin. Wal kita bil mubin. Dan demi Al-Qur'an kitab yang wabih yang jelas makna lafaz dan maknanya. Al-Qur'an ini kitab engkang mubin, engkang cetok, kang jelas baik lafadznya maupun maknanya. Buat nonton kitab sedunia niki ingkang perhatiannya dumatang lafat lafatnya dan maknanya kata ini Al-Qur'anul Karim. Lafatnya jutaan manusia menghafalkan, memelihara dengan pelajaran-pelajaran ini tajwid dan kaidahnya maknanya demikian juga para ulama bagaimana menguasai yaitu ilmu-ilmu hadis kemudian juga dengan tafsir-tafsir yang maksur yang teriwayatkan ini termasuk diantara yaitu penjagaan Allah terhadap Al-Quranul Kirim dan Quran kitab yang gamblang memberikan penjelasan yang gamblang tentang segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Inna sesungguhnya kami Allah Ja'alnahu kami jadikan Al-Quran itu Quranan Arabian Yaitu Quran yang kami turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu Quran bacaan dengan lesan Arab dan Allah yang lebih tahu tentang Quran diturunkan Allah dengan bahasa Arab sebagaimana Allah yang lebih tahu Allah memilih risalah diturunkan ketika dipilih di antara manusia dari hamba Allah yaitu Rasul yang mengemban risalah terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya berkaitan dengan ini kembalinya kepada hikmah ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Quranan Arabian la'allakum taqilun agar kalian memahami dengan akal kalian memahami Quran yang diturunkan oleh Allah Swt sehingga bisa mengambil banyak sekali faedah-faedah dari setiap ayat yang diajarkan oleh Allah Swt Sehingga orang-orang yang mereka tidak mau memahami Quran itu celaan-celaan pun Allah Afala yaqilun Apa mereka tidak menggunakan akalnya Sehingga mereka tidak memahami Apa yang Allah telah turunkan dari risalah Al-Quran Wa innahum fi ummil kitabi ladaina Dan sesungguhnya Al-Quran itu Benar-benar berada di dalam uh, Dalam umul kitab itu lahil mahfuz kitab induk, kitab catatan, ini kitab induk yang semua perkara tertulis di Lauhil Mahfuz. Ladaina yang itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Quran yang sangat mulia itu ada di sisi Allah dan menunjukkan kemuliaan <clears throat> kitab Al-Qur'an la aliyun Hakimun Sungguh Al-Quran ini adalah kitab yang tinggi Tinggi segala-galanya Tinggi kedudukannya Tinggi kemuliaannya Sehingga serba ini hebat segala-galanya Dan kitab yang hakim Kitab yang penuh dengan hikmah kepastian tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, kitab yang mantap. Ini adalah hakim. Sehingga hakim itu kitab yang penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan ilmu, penuh dengan ini kepastian, kemudian kemantapan sehingga betul-betul kitab yang akan mencukupi segala-galanya Orang yang paling hikmah dan orang paling memahami Al-Quranul Kirim Dan menggunakan Al-Quranul Kirim ribu ankumu dzikra Safhan Apakah kami harus menghentikan turunnya Al-Quran Sehingga Allah meninggalkan menurunkan Al-Quran disebabkan karena berpalingnya mereka dari Al-Quran apakah gara-gara mereka berpaling Allah kemudian hendak turunnya al Qur'an Kiri ataukah kalian memang akuntum ankuntum kauman musrifin ataukah kalian memang orang yang memang betul-betul melampaui batas tidak beriman kepada Allah sehingga bersikap keterlaluan melampaui batas karena seorang hamba itu fitrahnya mengimani Allah Subhanahu wa taala kok sampai kemudian hamba itu sombong tidak mengimani Allah ini menunjukkan dia adalah melampaui batas wakam kam arsalna min nabiyyin fil awalin ini berapa banyak dari kalangan para nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala fil awalin pada kurun-kurun yang terdahulu sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau hanya salah satu dari rentetan banyaknya nabi dan rasul ingkang sampun dipun utus Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW bukan satu-satunya Rasul yang diutus Allah ke tengah-tengah manusia Tapi rentetan Rasul itu sampun sejak zaman awal Jumlahnya ribuan Bahkan ratusan ribu Nabi jumlahnya ratusan ribu Rasul langkung sekedik ketimbang Nabi setiap rasul niku nabi bahkan setiap nabi niku rasul sehingga jumlah nabi langkung kata ketimbang jumlah rasul dan Rasul yang Rasul yang terakhir Rasulullah Muhammad SAW dengan segala keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yatihim min nabiyyin tidaklah datang seorang nabi pun illa kanu bihi yastahsiun kecuali Orang-orang yang kedatangan Nabi tersebut Mereka itu memperolok-olok Ngece Menghina Melecehkan Menghinakan Merendahkan Menjadi bahan ketawaan Menjadi bahan Atau menjadi buli-bulian Apa buli? Dibuli bulang-bulang kenapa? Sehingga jadi bahan sasaran untuk ini ketawaan. Yang mereka itu ketika mereka bagaimana menghinakan para nabi, mendustakan, memperolok-olok dan seterusnya. Fa'ahlakna kami hancurkan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kata kaum Nuh, kaumnya Nabiullah Nuh, kaumnya Nabiullah Hud dan Saleh, kaum Ad dan kaum Samud, kaum Lot, ini kaum Nabiullah Lot. Kemudian kaumnya Nabi Shu'aib, kaum Samud dan kaum-kaum yang lain kata Fir'aun, Qarun. Padahal orang telah dihancurkan Allah itu asad minhum babshan. Mereka memiliki kekuatan yang lebih hebat dibandingkan orang-orang Quraisy yang mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun mereka lebih hebat, lebih kuat dan mereka juga dihancurkan Allah SWT Niki adalah ancaman kepada orang-orang yang mereka senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah Hendaknya mereka khawatir kalau juga akan dihancurkan oleh Allah karena yang lebih hebat dan lebih kuat dari mereka pun telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa masalul awwalin dan telah berlalu hukuman-hukuman yang Allah timpakan kepada kaum-kaum yang terdahulu disebabkan kekafiran disebabkan karena yaitu penghinaan mereka kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ancaman kepada orang yang mendustakan nabi sekaligus hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW yang didustakan, yang dijadikan bahan ejaan permainan itu bukan kamu saja. Rasul-rasul yang terdahulu juga digituin. Dan kamu jangan khawatir kalau mereka itu mendustakan kamu. Orang yang lebih hebat dari mereka juga ketika mendustakan Allah Subhanahu wa taala ini hancurkan Allah azab mereka. Pun ngantuk mbak, Bon. <laughs> Walain eh, walain sa'altahum Seandainya engkau tanyakan ya Rasulullah SAW kepada mereka Man halakas samawati wal Siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi Ini pertanyaan tentang rububiyah Siapa yang menciptakan langit dan bumi Layakulunna Pasti mereka akan menjawab khalaqahunna al-azizul alim yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui segala-galanya, yang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Niki nedaken bahwa keyakinan tentang rububiyah Allah niku fitrah fitrahnya manusia. Mereka meyakini tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang musyrik di zaman Kanjeng Nabi pun mereka juga mengakui tentang rububiyah Allah. Nek saumpamini pun di zaman kita ini ada orang yang mereka menisbatkan muslim Bahkan mereka meletakkan sifat rububiyah itu kepada selain Allah maka orang ini lebih jelek, lebih bodoh, lebih musyrik dibandingkan musyrikin zaman kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga antar ulama ingkar membandingkan ketika membandingkan tentang kondisi musyrikin zaman Nabi dengan zaman kita, musyrik zaman kita ini akhlak Syirkuhum akhlak Syiriknya itu Ini lebih parah Lebih parah Dari sisi waktu Dari sisi yang dijadikan sebagai sekutu Ini lebih parah dari sisi waktu, orang-orang musyrik zaman dulu sempat mengikhlaskan doanya untuk Allah sehingga ditinggalkan semua sesembahan yang mereka sembah ketika mereka sedang dalam kondisi aman. Tapi orang musyrikin sekarang sirkuhum daim. Syiriknya itu terus menerus. Boten mandek-mandek. Susah seneng niku musyrik. Zaman rumit, yang dijadikan sekutu itu orang-orang yang betul-betul salah atau makhluk yang tidak berdosa nabi, wali, orang soleh, betul-betul soleh. Solehnya itu betul-betul soleh. Atau batu yang tidak pernah maksiat, pohon yang tidak pernah maksiat. Kalau orang sekarang yang dijadikan sesembahan itu kadang-kadang nyun ngapunten waktu kesan poniku dikenal bejat, dikenal rusak, akidah pun rusak, ibadah pun rusak, pemikiran pun rusak, bar pecah, kuburan pun itu geuntel-untelan menungso. Dijadikan tempat tabaruk. Enten boten. Ya kata. Nantas kuburan kucing kemauan mungkin tinggi tabarukan sebab gampang diapusi digawe cerita sing neko-neko mboten enten wujude makhluk teng kuburan niku mungkin sing kubur niku unta napa kucing niku bisa didamel cerita kemudian khurafat-khurafat menguasai hati manusia kemudian menjadi tempat yang sangat ramai niku kondisi musyrikin gampang dipun apusi ngoten niku siapa itu Allah Subhanahu wa taala alladzi ja'ala lakumul ardo Tiara Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu mahdan roto Bumi itu tiara eh, ini mahdan tempat menetap Sehingga dia bisa tinggal di bumi Waja'ala lakum fiha subulan Dan juga Allah memberikan buat kalian itu jalan-jalan La'alakum tahtadun Agar kalian bisa mendapatkan arah, petunjuk arah sehingga bisa menempuh perjalanan mana yang akan dituju untuk keperluan perdagangan, untuk transportasi dan kepentingan-kepentingan yang lainnya, urusan-urusan agama atau urusan dunia. Allah jadikan bumi datar bisa untuk tempat tinggal, menetap di situ, kokoh, tidak gampang guncang. Ini termasuk diantara yaitu rububiyah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nazzala minas ma'an dan Allah adalah zat yang telah menurunkan dari langit air hujan. Biqadarin dengan ukuran ingkang Allah kersakaken. Boten nurut karena menungso neng nurut nape kang dipun keseakan Allah ukuranipun kadang deres, kadang meripil, kadang Allah paring kata Nantes banjir, kadang Allah tahan toyo hujanipun. Ini ukuranipun adalah dengan gandak Allah dan Allah yang lebih tahu tentang maslahat untuk para hambanya, untuk para manusia. Fa'ansyar nabihi baldatan maita Ya Turunnya air hujan yang Allah turunkan dengan ukuran yang Allah Ini telah siapkan untuk kebutuhan manusia Sehingga bagaimana tidak membuat manusia tenggelam Dan tidak membuat manusia itu kekurangan air Tetapi Allah berikan yang cukup Untuk kehidupan mereka dan ternak-ternak mereka Maka dengan air hujan itulah Allah akan hidupkan bumi yang tadinya mati. Bumi yang tadinya gersang, nggak ada tanam-tanaman, nggak ada tanda-tanda kehidupan. Begitu Allah turunkan air hujan, terus ketinggal hijau, royo-royo, kata tumbuh biji-bijian, kita urip, Panten yaitu gerakan kadalika tukhrajun Allah ingin menerangkan sisi lain Ketika Allah turunkan air hujan bisa menghidupkan bumi yang tadinya mati, seperti itulah kalian juga nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara dalil yang Allah ingin meyakinkan manusia kita ini akan dibangkitkan dari alam barzah yaitu yaumul ba'ats yaitu dengan apa yang bisa dilihat oleh mata kepala manusia ketika Allah turunkan hujan kemudian bumi yang tadinya kelihatan mati menjadi hidup. Seperti itulah Allah nanti akan membangkitkan manusia juga. Walladhi khalaqal aswaja kullaha. Dialah Allah Subhanahu juga yang telah menjadikan segala sesuatu itu hewan atau tumbuhan itu dalam keadaan itu berpasang-pasangan. Dalam keadaan ini berpasang-pasangan. Sehingga semuanya itu bisa menghasilkan untuk kebutuhan kehidupan manusia dan bermanfaat tumbuh-tumbuhan enten lanang wedok enten mboten enten Kemudian juga uh, eh, hewan Lanang Wito Sehingga dengan begitu diantaranya adalah terjadi perkawinan Perkembangan Sehingga berkembang biak penjeningan yang ngapunten ingkang waunipun setunggal kepanggih lajeng dato selawi sebab terus ini berkembang berputra bercucu bercicit sehingga asring uh, yang lajeng berbangga oh, saiki anggota wis telung puluh sehingga sudah berkembang menjadi sekian banyak wajah Allah kuminal fulki dan dan Allah jadikan untuk kalian yaitu kapal yang bisa berjalan di atas lautan yang bisa untuk membantu manusia di dalam berbagai macam kebutuhan-kebutuhan yang dengan kapal itu manusia mendapatkan banyak manfaat transportasi laut wal an'am matarkabu dan juga binatang-binatang ternak yang bisa kalian itu naiki kapal bisa dinaiki di lautan binatang ternak juga ada yang bisa ditunggangi atau untuk meletakkan eh, ini barang-barang sehingga sakit di kendaraan kulaan kayak zaman dulu perdagangan dari timur barat Mekah ke Syam ke Yaman segala macam niku diantaranya kendaraannya unta sehingga Osman bin Affan nanti dengan seribu unta yang di atasnya semuanya barang dagangan dan kemudian dia gratiskan untuk kaum muslimin semua harta yang ada di atas untanya itu Utsman telah berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian litas tahu ala zuhurihi. supaya kalian bisa duduk di atas punggungnya yaitu menikmati tunggangan-tunggangan ya punggung mobil, punggung uh, onta, kendaraan hewan, punggung-punggung kendaraan semuanya itu numpai tang punggung apa tang matang, Wae tang dure Uh, ah, itu supaya manusia kumatat tafkuru mata robbikum Supaya kita kemudian mau ingat Oh Masya Allah Nikmat Allah yang sangat banyak Yang telah diberikan kepada manusia Sehingga Pripun kita niku kata-kata merenungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nyun ngapunten. Alhamdulillah sakit ngentuk. Oh. Ngentuk alhamdulillah liyane wong do lunga. Sanajan wong ndadosaken tiyang do lunga mergo ngentut, ngentut niku nek boten saged ngentut larang regani. Pinten? Pinten yuta? Buat namun gak ngetok top nih boleh. Niku sakit berjuta-juta. Ampun penjenengan sepele akan ngentok ngentot niku nikmat dari Allah Subhanahu wa taala nek mboten saged ngentut niku dadi masalah karena larang pun. Sehingga kita ketah kata merenungkan nikmat Allah sehingga betul-betul oh ternyata nikmatnya Allah itu betul-betul sedang dirasakan dan itu jutaan atau dia sedang ceblon dengan nikmat Allah kita itu seringnya oleh setan dibisikkan sing dipikir niku sing boten kecanda sing pun kecanda niku sembarang kalir niku lali kabeh namun setunggal sing dipikir sing dereng kecanda kadang nikung akan ngeleng kados tiang eh, seperti dia itu orang yang paling dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala Idastawaitum alaihi ketika kalian sedang duduk di atas yaitu kendaraan kalian. Milo ketika tungani pun uh, eh, waktu naik kendaraan pripun? di sahara maksimal siapa orang pembimbing. Ini diantaranya doa naik kendaraan maksudnya Allah yang telah menundukkan apa yang tadinya dia tidak kuasa. Allah tundukkan kepada kita, masya Allah, sehingga ikut atas nikmat ingkang Allah berikan dumateng kita setuju Watakulun dan kalian mengatakan watakulu kalian mengatakan ini. Subhanalladzi sakharana lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Masuci Allah yang telah menaklukkan untuk kami, menundukkan untuk kami ini kendaraan ini wa ma kunna lahu muqrinin dan kami tadinya tidak bisa menguasai kendaraan-kendaraan tersebut. Ini nikmat Neng ketah ingat Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita mangke badhe wangsul dumateng Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kepada roh kami kami nanti akan kembali. Napa niki manfaat faedahipun? Semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita termasuk diantaranya nikmat kendaraan yang Allah tundukkan kepada kita ini Nikmat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Kita badi wangsul tumuju dumatang Allah Nikmat kita untuk apa? Kendaraan yang Allah tundukkan untuk kita itu untuk apa? Untuk pelesir kemana? Untuk tujuan apa? Itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajalu min ibadihi juz'an. Kemudian di antara kejahatan manusia, mereka itu menjadikan untuk sekutu-sekutu yang mereka sekutukan bagi Allah dari kalangan makhluk juz'an bagian. Padahal mereka adalah minibati di antara hamba-hamba Allah, ini mereka dibuatkan uh, juz'an bagian. Sehingga mereka mempersembahkan sebagian untuk sesembahan-sembahan kalian makhluk. Niki tumpeng mau tinggi Mbah Petro niki tinggi nyarokidul Kidul niki kebo sapi tinggi danyang niki tinggi wali niki nah, mereka persembahkan sebagian rezeki Allah itu dia persembahkan untuk ini sesembahan-sembahan mereka sekutu-sekutu yang dijadikan sekutu bagi Allah. Innal insana lakafurun mubinun Sesungguhnya manusia itu betul-betul sangat kafir Dan kafirnya itu cetowelo-welo. welo-welo Kafirnya itu kafir dohir Kafir ingkang terang-terangan Kafir ingkang menjadikan dia itu lupa tentang semua nikmat Allah Swt. Di antaranya kekafiran itu Allah yang memberikan nikmat tapi dia nisbatkan kepada selain Allah Swt. Sehingga Bapak sekalian, sekalipun kita menerima harta warisan itu ucapan pertama alhamdulillah Allah yang telah memberikan aku harta melalui warisan kedua orang tuaku. Sehingga nisbat harta itu kembalinya pemberiannya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amit takhadha yakhluqu banat apa dia menjadikan dari sebagian yang Allah ciptakan yaitu banat yaitu perempuan-perempuan wa asfakum bil apakah dia menjadikan untuk Allah itu yaitu perempuan dan mereka mengkhususkan untuk diri mereka adalah laki-laki atas yang musyrik yang musyrik pun nek kagungan anak wedok niku mak perempeng Rai ini tadi abang ireng Terus pripun pun ngerancak mendem bocah wedok niki urip-urip ini kebiasaan Praktek pun diceritakan itu nek pas ajeng lahiran niku melayu teng eh, ini padang sara pun disiapke jugangan. Mungkin nek lahir wedok langsung dipendem. Nek lanang ya itu ini Utawi diupani kira-kira umur 9 tahun atau berapa tahun kemudian diajak kororo dan dibuatkan sumur ditandani dijungkel nitan meriku sehingga dia pendem sehingga mereka anti dengan anak perempuan nah, ketika Islam datang niku memuliakan perempuan tapi binatang-binatang kufar niku menghujat Islam malah dianggap mendolimi wanita dan ngapunten Mas sekalian, syariat poligami niku asalnya iku manusia niku ngerenteng nyun ngapunten ngerenteng wong wadon niku ngantos puluhan sehingga ngerenteng ngantos mboten jumlahipun mboten terbatas ketika Islam turun Allah membuat hukum maksimal hanya empat yang lainnya harus diputus 90 kasus bisa menapi juga tadinya istrinya sudah sampai sepuluhan sehingga ketika turun ayat ini ya sisanya pilih empat sisanya kemudian diputus Ini syariat ini memuliakan wanita termasuk syariat-syariat wanita suka pakai pakaian yang komplit boten terus generasi populer populer, diler niku mungkin dikeroyoki laler sehingga yang akan mencok niku lalu-lalu ijo. Ayo dinyepal kok sebab niku kados kotoran panganan murah. Uh, Islam ingin memuliakan wanita dengan menutup orotnya Sehingga betul mereka mulia, terhormat, sehingga tidak menjadi barang murahan, Demikian juga ketika wanita safar dengan dikawal itu adalah pemuliaan, bukan pendoliman. Pengen ini liar, pengen belayang piambak tang pundi sehingga dia bisa rusak-rusakan sak geleme itu itu yang terjadi pada negeri-negeri yang mereka membebaskan wanitanya akhirnya wanita itu dados barang dagangan dados barang yang terhina dados ini sasaran untuk kejahatan nyun ngapunten diberitakan eh, dalam berita niku Amerika niku per menit atau per detik niku perkosaan itu tiga kasus perkosaan kalau di rata-rata itu tiga sehingga kejahatan yang sangat yaitu atau kriminalitas kerusakan yang sangat merata dan sangat meluas banyak dan itu rata-rata di negeri kufar negeri yang tidak mengenal agama dengan benar mereka ingin bebas segala-galanya itu sarang kebobroan moralnya bobrok, tingkah lakunya bobrok, penyakitnya sarang penyakit segala macam. Tapi kita ini taunya mereka enak, masya Allah serba kebiar, sehingga sudah teknologinya nggak ditiru, yang ditiru bobroknya itu, sehingga kita itu elek itu. Ini yang kemudian umat Islam eh, tertipu dengan kemajuan Barat yang dibalik kemajuannya itu adalah kehancuran dalam kehidupan mereka. Wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirahman kalau mereka dikasih kabar gembira di antara mereka itu dengan dijadikan apa yang mereka jadikan untuk Ar-Rahman masalah permisalan kebahagiaan itu diberitakan kabar gembira yang lahir anak perempuan yang mereka suka nisbatkan untuk Allah Subhanahu wa taala sing lahir bayi wedok kalau dikabarkan begitu apa yang terjadi balla wajhuhu muswatan raine niku dados abang ireng Datos muswadan itu menghitam betul-betul dalam keadaan dia malu marah kata dia menawi menahan nesu niku pun rainipun niku. pun ni uh, abang ireng kemudian dia mangar-mangar wa huwa kadin dan dia itu dalam kondisi nahan marah. Wanyel dia menahan marah kok dia anak wedok ini adalah kebencian mereka kepada yaitu perempuan. Awaman yunasha'u fil hilyah. Apakah yang mereka dibiarkan ini apa yang mereka dibiarkan di dalam ini perhiasan bersenang-senang wa fil khisami Ini apakah mereka itu membuat itu bagian untuk Allah Subhanahu wa taala? Itu itu anak perempuan yang Allah Subhanahu wa taala yang semuanya anak perempuan merupakan hilyah yaitu eh, hiasan wawafil khisami ghairu mubin sedangkan mereka itu membantah tentang nikmat wanita ini dengan bantahan yang tidak ada hujahnya sama sekali. Mereka <clears throat> apa yang mereka apa yang mereka besarkan dari anak wanita yang sungguhnya itu merupakan hiasan yang mereka nisbatkan untuk Allah untuk oi wanita, tapi mereka kalau diberikan wanita itu dia yaitu uh, justru benci apa mereka punya dalil menisbatkan untuk Allah anak perempuan itu? alul malaikata dan mereka telah menjadikan para malaikat itu Allah Dinahum ibadur rahman yang para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang marohman yang senantiasa taat tunduk dan patuh kepada Allah inasan itu mereka katakan sebagai anak anak perempuan Allah ini adalah kedustaan yang mereka lakukan terhadap Allah. Asyhadu khalqahum. Kata Allah, apakah mereka itu menyaksikan penciptaan malaikat kalau malaikat itu adalah anak perempuan Allah? Satu tabu syahadatuhum. Benar-benar Allah akan mencatat ucapan mereka, ucapan mereka, persaksian mereka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berdusta kepada Allah dengan mengatakan malaikat anak perempuan Allah itu akan dicatat oleh Allah. Wa yus'alun dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban dengan ucapan batil mereka bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Wa qalu law rahman ma Orang-orang musyrik mengatakan Seandainya Allah yang marahman itu menghendaki, kami tidak akan menyembah mereka. Artasipun mereka melakukan syirik itu alasannya itu ini sudah dikendaki Allah. Sehingga mereka ingin membenarkan perbuatan syirik yang mereka lakukan ah, orang-orang yang beralasan dengan takdir Allah untuk membela maksiat atau kekafiran atau syiriknya mereka atau mereka tidak sholat dan yang semisalnya niku sami persis kali tiang musyrik dalam membela keyakinan syirik mereka yaitu dengan alasan ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala Malahum bidali kamil ilmin. Mereka itu membuat keyakinan seperti itu itu nggak punya ilmu, alias ngawur. Angin pun kagungan keyakinan itu mboten tengah ilmu, ngawur. Inhum illa yahrusun. Tidak lain yang mereka lakukan itu adalah kebohongan, kedustaan yang mereka nisbatkan kepada Allah atau mereka membuat berdusta. Am atainahum kitaban atau Apakah kami sudah pernah memberikan pada mereka kitab Mengkobli sebelumnya Fahum bi mustamsikun Lalu mereka membangun keyakinannya itu berdasarkan kitab yang Allah turunkan Apa memangnya mereka pernah dapat kitab dari Allah Yang membenarkan syirik mereka Bal Bahkan yang mereka ucapkan untuk membela syiriknya pun kenapa? Inna wajadna aba'ana Sesungguhnya kami mendapatkan bapak-bapak kami ala ummatin di atas sebuah umat itu agama milah di antara umat itu milah umat di maknanya pun macam-macam sekelompok orang umat generasi satu diantaranya adalah milah itu agama wa inna ala atharihim muhtadun dan kami terhadap ini jejak mereka niku napak tilas mengikuti mengambil petunjuk sehingga al, ah, membangun keyakinan-keyakinan syiriknya niku pun nopo mengikuti kakek moyang nenek moyang Niku kebiasaan musyrik dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang niki. Sepindah malih kakek dan nenek moyang niku wonten kali wonten ingkang soleh ahli tauhid kados para nabi wonten ingkang jaluripun iblis. Nah, kita ketah sakit mentenaken kalau yang kita jadikan sandaran alasan kakek moyang yang lurus angsal kados Nabiullah Yusuf tetapi kalau yang kita jadikan standar kakek moyang yang syirik, keturunan iblis, niku yang sesat yang tidak boleh kita jadikan sebagai alasan membenarkan perbuatan kita. Kantos pelajaran. sekalian, pelajaran kita uh, skim kitab at Wat Tawa. Kita melepas fasal al-ma'asi tu'mil qalba wa tad'ufu basiratu. Maksud itu menjadikan membutakan hati dan maksiat itu menjadikan lemahnya pandangan basiroh sehingga tumpul pandangan hatinya itu tumpul. wamin min uqubatiha di antara uqubah atau di antara hukuman bagi pelaku maksiat annaha tu'mil qalba maksiat itu membutakan hati sehingga manaipun dados wuta boten sakit akan parang-parang leres kali parang salah hak kali batil sunnah kali bid'ah maksiat kali taat jalan yang mengantarkan ke surga atau jalan mengantarkan ke neraka boten sakit akan Buto milo ngantos enten sanajan ilmunipun sundul langit Ning matanya buta itu nggak bisa bedakan kafir kali Islam. Kafir kali Islam niku dianggap podo. Nah, niku ingkang wuto niku nih. Allah ingkang dikaken la tahmal absor walakin tahmal ulu Allah tifisudur. Mereka itu tidak buta matanya, tapi yang buta adalah hatinya sehingga tidak bisa membedakan hakikat al-haq dan al-batil. Fa'ilam tak fa'ilam tak mahu afat basiratahu. Kalau seandainya maksud tidak membutakan hati, bukan ngantos membutakan hati, maka maksud itu akan melemahkan basirohnya, akan melemahkan pandangan hatinya wala buta itu pasti maksudnya itu nek mboten membutakan hati dia akan melemahkan hati kalau hati ini niku lemah niku nggih jenenge wong lemah mboten kagungan kekuatan melampak terseok-seok jatuh bangun jungkal-jungkel boten sakit cepat apa malih dijak cepat malah ceklek sikilipun dia lemah Yen ya pun kados dia nembe gerah, loro. Napa lama dia cepat kan melaku biasa timik-timik menangel kadang angel napa kan rikat nyak nyak nyak mboten sakit Hati yang kondisi hatinya yang lemah ngoten niku ugi berkaitan dengan amal-amal soleh niku katus jasad ikang loro ngoten niku Mboten sakit nyak-nyak-nyak. lihat nek panjenengan nyuwun ngapunten, piye to yo? Ora iso cekat ceket nyak nyak-nyak-nyak-nyak langsung dangdang mangkat niku manahipun benten-benten. Nyuwun ngapunten, wonten ingkang pun niku sehat, oh masyaallah, sehat, jerantal piyambak sehingga betul-betul mereka nyak-nyak-nyak-nyak. neng enten sing datang dituntun mendadak ngangge tiba barang. Anyel, seret-seret tangan ini dikerucuk saember gitu ten tangi-tangi teknik merem malih ambruk malih niku pancen memang kondisi hatinya lemah sehingga tidak ada kekuatan untuk dia segera mewujudkan ini amalan. Waqat taqaddama bayanu annaha tud'ifuhu wal Telah telah berlalu penjelasan bagaimana maksud itu melemahkan ini hati pasti akan terjadi seperti itu sekarang yang dibahas adalah kebutaan hati faida amial qalbu wa dha'ufa fatahu min ma'rifatil huda wa quwwatihi ala tanfitihi fi nafsi wa fi ghairihi bihasabi dhafi basiratihi wa quwwatihi kalau hati itu sudah jadi buta dan menjadi lemah dan melemah keadaannya lemah maka dia akan kehilangan dalam mengenal petunjuk dan akan hilang akan akan kehilangan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan dalam dirinya dan dalam yang lain-lainnya sesuai dengan kelemahan basirah dan kekuatannya. Fa innal kamalal insani sesungguhnya kesempurnaan manusia itu madaruhu ala aslaini porosnya itu dalam dua poros. Kekuatan kesempurnaan manusia itu berporos pada dua perkara. Sumbune itu kali Nek kali perkais niku sempurna Oh Masya Allah Jadilah dia orang yang sempurna Apa dua poros atau dua pokok ini ma'rifatul haq minal batil wa itharuhu alaihi. Yang pertama mengenalnya dia yang hak dari yang batil. Ini ilmunya bagaimana tergantung yaitu tingkat ilmunya dia dalam mengenal al-haq dan al-batil. Yang kedua isaruhu alaihi kekuatan dia untuk senantiasa memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Proses yang memiliki. Kalau dia itu ilmunya sempurna sehingga mengenalnya al-haq dan al-batil itu sempurna, nek corot yang betul lampu niku lampu pun padang jinggilan sempurna sehingga mboten enten kang remeng-remeng malik terang benderang niku ilmu ini kekuatan ilmu. Nomor kali kekuatan amal. Kekuatan dia untuk bisa memenangkan yaitu kebenaran di atas kebatilan. Wama tafawatat manazilul halki indallahi ta'ala fid dunya wal akhirah illa biqadri tafawuti manazilihim fi hadil ini perbedaan kedudukan makhluk di sisi Allah di dunia dan di akhirat mulia rendahnya manusia tinggi rendahnya kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala perbedaannya itu tidak lain kecuali ditentukan dengan perbedaan kedudukan mereka dalam dua hal itu Menawi ilmunya semakin sempurna dan kekuatan amalnya semakin sempurna, maka dia semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin berkurang kadar ilmu dan berkurang kadar kekuatan amalnya, semakin berkurang pula kedudukan dia, ketinggian kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa humma asnallahu subhanahu ala abiya ini ambiyaihi bihima. Dan kedua hal ini, kekuatan ilmu dan kekuatan amal tadi, kekuatan untuk dia mengetahui yang hak dan batil, dan kekuatan untuk bisa memenangkan yang hak di atas kebatilan. Kekuatan dua perkara inilah yang menjadikan mereka dipuji oleh Allah, yaitu para nabinya. Para nabi adalah pemilik kekuatan dua hal itu. Fi qawlihi ta'ala di dalam firman Allah ta'ala Wakur ibadana Ingatlah tentang hamba kami siapa Ibrahim Ishak Yakub Ini sedoyo Ibrahim Bapaknya Ishak Ishak bapaknya Yakub Yakub nama lainnya Israel Anak turun pun Yakub namanya pun Bani Israel A. Ibrahim, Ishak, Yakub itu adalah ulil aidi wal absor. Pemilik al-aid dan pemilik al-absor. Fal aidi yang dimaksud dengan al-aid itu al-qawiyu fitan fidil hak, Kekuatan di dalam mewujudkan al hak, Sehingga dia itu dengan al hak itu selalu terwujud menang terus dalam mewujudkan al-haq, tidak dikalahkan oleh kebatilan. Dia senantiasa taat, senantiasa menjauhi maksiat, dia tidak bisa dikalahkan oleh hawa nafsunya, dia selalu mengalahkan hawa nafsunya. Ini al-aiti, pemilik kekuatan untuk senantiasa memenangkan al-haq. Wal absar basairu fitin yaitu pandangan cahaya dia tentang agama ilmunya itu sempurna, gamblang, sehingga melihatnya itu melihat dengan ilmu cahaya yang jelas. Maka nek menganalisa masalah niku pendapat terbaik pendapatnya Nabi. pendapat itu lian itu Nih kita niki masya Allah Kali Nabi menyanjung-nyanjung setinggi langit nih bagian berkaitan dengan aran hidup kok malah milih pendapat yang kafir, musyrik, munafik, ahli maksiat enten boten. Ya nih ngoten niku. Dalam nyanyian Nabi diangkat angkat-angkat yang tersundul langit. Ning dalam praktek hidupnya justru ingkang dinggi niku teori pun yang kafir musyrik. Tiang-tiang ingkang boten kagungan agami niku ini pun nyengkleng Buatan terwujud antara apa yang dia pujikan untuk Rasulullah SAW dengan apa yang dia wujudkan dalam kehidupan. Nabi itu orang yang paling terang dalam memandang masalah. Ilmunya ini ku kata lampu padang jinggilan sehingga kalau menganalisa masalah niku itulah yang terbaik dari pendapat Nabi SAW tapi kita sering husnudon kali hawa nafsu kita sendiri. Sing paling apa iki, sing paling pintas bakal me, bakal memenangkan perkara, memuliakan Islam. Kalih kanji Nabi buat nganti. Apa yang disampaikan Nabi kayaknya itu kesuwen dan ini kayak tidak memberikan jaminan ya ini untuk segera Wangkosaman nas fi makom maqam arba'ata aksam. Manusia dalam perkara ini terbagi menjadi empat macam. Dilihat dari kekuatan ilmu dan amal, manusia terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, fahaula asraful aksam. Mereka adalah orang yang paling mulia, bagian yang paling mulia minal halki dari kalangan para makhluk wa akramuhum Allah dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para nabi yang kekuatan ilmunya paling jelas dan kekuatan untuk mewujudkan kebenaran paling kuat. Itulah para nabi alaihissalatu Alaihissalam dan orang-orang yang mengikuti jejaknya para nabi. Al-Qismu macam yang kedua aksu haula lawanipun ilmunya paling uh, ilmunya paling rendah dan kekuatannya paling tidak ada, paling tidak punya ilmu dan paling tidak punya kekuatan. Man la basirata lahum fiddin. Mereka adalah orang yang tidak punya basirah tentang agama. Ilmunya ini kun nul kotul. Nul kotul. Sanajan profesor yang ngapunten nek boten tos agama dalam pandangan Allah niku termasuk minar juhala termasuk minal jahilin orang yang bodoh, juala orang-orang bodoh. Karena dekat ilmu itu itu pengetahuannya tentang agama. Nek mboten purun dibodoh bodoh akan Allah, ampun ngantos bodoh tentang agama ini pun Allah. Sebab pripun mboten dipun sebab yang bodoh ke surga akhirat yang ke yang ya ini kebaikannya segala-galanya dibandingkan dengan dunia, dia milih laler atau milih sayap ekor nyamuk, milih bangke kambing, tentu dia adalah orang yang double dalam keadaan bodoh. Niki Allah yang kang dikonek protes ya protes pun, Nah, jeng protes protes ke hadis pun Kanjeng Nabi, ampun protes ustadipun, ustadipun namun macaaken ngaturaken apa yang disampaikan Allah. Walau kuwata alatan fitilah hak dan dia tidak punya kekuatan untuk mewujudkan al-haq. Wahum aksaru hadal khalqi ini adalah kebanyakan manusia. Bila kata-kata pun yang niku sesat. Bila kita ketambutan pareng dalam urusan agama, urusan menempuh jalan yang hak, nanti ini nganggi voting. Ake-akean Bener niku mboten ngepoting, bener niku adalah ngagem dalil Quran Hadis, hadisipun kundi itu yang kemudian harus kita ikuti. Sehingga kita mungkin menyandarkan selalu mengikuti kebanyakan orang Allah ngendikaken wa intuti aksara man fil ardi yudilukan an kalau Anda mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu taala. Barang bener niku itu apa yang ada pada ilmu. Nek siji tambah siji enten sing jawab loro saklas niku cacahe wong seket sing jawab loro niku nama wong loro kinten-ten sing bener sing pundi niki sing wong 48 jawab niku 8 siji tambah siji wolu lho kae nyatane tanggoku siji tambah siji dadi wolu anake dadi wolu maksudnya salah jan wong petang pulau wolu nek salah nggih ya salah kembali ini wong pun mateng ilmu boten kataipun karep boten pun yang engkang kagungan karep ini kembali wong pun dumateng ilmu mereka tidak punya basirah dan tidak punya kekuatan untuk wujudkan al-haq dan mereka adalah kebanyakan kebanyakan manusia alladzina ru'yatuhum qatil uyun wa hummal arwah yang pandangan mereka itu membuat mata sakit dan membuat yaitu uh, arwah itu dia dalam keadaan yaitu uh, panas dingin huma itu demam Deleng wong maksudnya deleng wong niku niku meraih sepet meripate kemudian juga sesak dodoni. Enten boten tiang nek dideleng niku nyepeti motor nyeseke dodo. Enten boten. Ya Kata Mila dumanipun panjenengan apa? Nyuwun keturunan ingkang qurratu ayun, qurrata ayun ingkang akan meripat. Enggak naik dipun deleng niku Allah nyenengaken. Boten meripati pun sepet wasak mulkulu Dan kalau dipandang itu mandang mereka itu membuat hati itu sakit. Hati menjadi sakit, keloro-loro kok ono wong ngono kuwi. Yudayyiquna diyar membuat donya niku dadi sempit, sesak sesek sesak sesek ini karena melihat kenyataan orang-orang yang pentalitan atau nontoniku Kemudian launal asar. Rego-rego jadi munda malai larang menjadi mahal. Artinya menjadi membuat sulitnya hidup wala bisuh bisuhbatihim dan tidak ada faedahnya bergaul dan berkawan dengan mereka illal ar wasitar kecuali kehinaan dan kerendahan kecuali hanya akan menjadi hina dan rendah bergaul dengan orang-orang yang tidak punya ilmu dan tidak punya kekuatan untuk beramal karena dia akan menjadi pengekor hawa nafsu dan pengekor syaiton dia akan menjadi budak-budaknya nafsu dan syaiton Ngomong ini ku namung ting ceblung tok nyepetakan nyesekakan dodo. Tingkah pun ugi makaten sombong, jelei, dideleng dirasanya ku jelei marai muntah. Nomor tiga, Alkis qismu Malahu basiratun bil hak Wa ma'rifatun bihi Orang yang punya basirah Mempunyai ilmu tentang kebenaran Mengetahuinya Ning lakinnahum dhaifun. Nek pun bagian kan ngamaliku lemes. ini menika lemes, boten gereng. Boten wonten kekuatan untuk beramal itu enggak ada. Ilmunya enten. Ning nek pun pun bagian ngamal niku blas boten enten kekuatan mokoan. Lakinnahu dhaifun eh nggih. Ya lakin pun la quwata Tapi mereka itu dhaif, lemah, tidak ada kekuatannya. Alatan fitihi wala dakwata ilaih tidak punya kekuatan mengamalkan kebenaran, tidak ada dakwah mengajak kepada kebenaran enggak ada. Wahada halul mukmin abdaif. Ini kondisi orang mukmin yang dhaif. Ngajinya tentang pundi-pundi. Masya Allah, ini pun kata jani pun ngertos. Ning boifnya hati itu membuat dia kemudian susah untuk beramal. Wal mu'minul qawiyu khairun wa ahabbu ilallah minhu Sedangkan mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang keempat Man lahu quwatun wa himmatun wa azimatun wonten tiang engkang kagungan kekuatan, semangat, himahnya, oh, masya Allah mubal-mubal, nah, kebul-kebul. Masya Allah semangatnya, asimahnya kemauannya itu Masya Allah menteng-menteng Lakinnahu da'iful basiro fitri neng ilmu ini pun da'if Dimari ini ku melik-melik Lampu ini ku melik-melik Loro setengah watt niku nggih nyorot niku mboten cetha layakadu yumayyisu baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan dia nggak bisa hampir-hampir nggak bisa membedakan antara wali roa, ah, wali Allah, marohman dan wali syaitan hampir-hampir nggak bisa membedakan. Pokoknya sing sorbanan niku wali Allah, padahal dukun, dukun tukang sihir, niku dianggap wali Allah. Niku saking boten kagungan ilmu untuk membedakan antara wali Allah dan wali syaitan. Bal yasabu kulla sauta tamroh. Dia sangka setiap yang hitam itu kurma. Dianggap saben sing coklat niku coklat pada telak lincung. Sehingga dia nggak bisa membedakan antara ya ini hakikat masalah hanya melihat dohirinya. Wa kulla baydha syahmah. Dia sangka setiap yang putih itu lemah, gaji. Padahal yang putih niku kadang nggih macam-macam. Wa yasabu alwarama syahman. Dia sangka setiap infeksi abu niku syahman itu lemak. Oh, masya Allah lemak gaji. Padahal abu melentung infeksi isine nanah nek disudet niku mungkin disedot benten kali gaji watawa dawa suman bahkan dia sangka obat yang manfaat itu racun buatan sakit bentenaken dia lemah ilmunya Ah, orang seperti ini adalah oh, kondisi-kondisi berkaitan dengan itu kuat tidaknya ilmu dan amal mereka. Walaisa min haula man yasluhu lil imama fid Di antara empat golongan ini, Bapak Ibu yang rahmati Allah, tidak ada yang layak menempati derajat imamah, derajat keimaman dalam hal agama. Wala huwa maudhi'an laha dan tidak pantas untuk menempatinya itu kecuali ini siwal kismil awal kecuali yang pertama yang dia punya kekuatan ilmu dan kekuatan amal ini yang layak untuk menempati derajat imamah kepemimpinan sehingga yang di, yang terdepan dalam memimpin itu yang ilmunya paling mantap yang kekuatan amalnya paling mantap itu yang akan menempati derajat imam Qala Allah Ta'ala Allah SWT berfirman wajalna minhum a'immatan yakuna bi amrina lama sabaru Dan kami jadikan di antara mereka para imam Yang mereka membimbing dengan petunjuk kami Kenapa mereka naik ke derajat imam? Lama sobaru Karena mereka itu punya kesabaran Kekuatan apa ini? Sabar kekuatan apa? Sabar kekuatan Sabar kekuatan Tadi ada dua kekuatan Kekuatan wow Kuatul ilmi dan kuatul amal Sabar kekuatan apa ini? Amal Nek boten sabar boten badai ngamal Orang untuk dia bisa Senantiasa taat Dan senantiasa menjadi maksiat Niku membutuhkan kesabaran Fitnah syahwat dihadapi dengan ilmu atau dengan sabar? Dengan sabar. Kalau nggak sabar, dia berzina. Kalau nggak sabar, dia mentem. Kalau nggak sabar, dia ya ini macam-macam. Ini gue butuh kesabaran. Wakanu bi ayatina yukinun dan mereka itu dengan ayat kami yukinun yakin. Yakin itu buah kesempurnaan ilmu. Buah sempurnanya ilmu niku yakin. Pian ku nek pun yakin ngertos hakikatipun nek kuwi lanang niku yakin ilmu yakin. Idrakusai ala huwa alai ilmu niku Bapak sekalian maknanya idrakusai ala huwa alai mengetahui seperti hakikatnya niku ilmu. Nek pun ngertos, Simbo ini mau pun ngertos. Cik bocah ini cakak cilik lanang. ini lanang ya pokoknya yang terlihat lanang ini lanang. Niku nek pun ngertos hakikat niku lanang, bo ajeng dibengesi, disayai, dijilbabi, didandani kepripun mawon, ngerti niki lanang. Mboten wedok. Itu tahu hakikatnya. Sehingga nanti yang kufam hakikat tauhid, Mbok ajeng enten subhat nopo kemawon ngertos hakikat syirik enten subhat pripun kemawon didandan-dandani syirik niku kajenge ketinggal kados tauhid tetep ngertos nek niku syirik mboten badhe beliru niku nek pun ngertos ini ngoten niku panjenengan nek pun ngertos dalan ten Sidol Mulya niku mbok ajeng nih terowongan teng pundi belok teng pundi niku tetep mboten sesat pun ngertos dalane ke gak akan tertipu dengan tipuan yang marahkan ke macam-macam ning nek mboten ngertos ilmu nipun sehingga mboten yakin enten wong ngarahke bingungi mesti mesti bingung Nah, kebingungan itu karena dia ketiadaan ilmu sehingga boten kagungan keyakinan untuk menuju ke satu arah bingungan Fa'akbar subhanahu anna bisa anna bisabri wal yakin nalul imamah fitin Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan dengan asabru wal yakin maka mereka mencapai derajat imamah dalam hal agama wa haula humul ladzina Allah subhanahu min jumlatil khasirin dan orang-orang yang mereka punya kekuatan ilmu dan amal ini orang yang Allah kecualikan dari golongan orang-orang yang rugi wa aqsama bil asri Allah bersumpah dengan waktu dengan masa allazi huwa zamanu saqil khasirin warabihin yang waktu itu tempatnya orang untuk melakukan sehingga menjadi orang yang rugi atau orang yang untung orang-orang yang robihin, khosirin atau robihin, orang yang rugi atau yang untung, ala anna man adahum fawa minal khosirin, orang-orang yang mereka tidak punya ilmu dan uh, dan kekuatan amal adalah orang-orang yang rugi. Ayat yang kan sampun kita bahas surat ini kawal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Manusia itu semuanya benar-benar berada dalam kerugian Allah bersumpah dengan waktu Demi waktu Semua manusia berada dalam kerugian Kecuali orang yang mereka beriman Kecuali orang mereka beramal soleh Mereka saling mewasiatkan al-haq Dan mewasiatkan untuk sabar Maka di sini Iman itu ilmu Amal soleh kekuatan amal Dengan itulah manusia akan keluar dari kerugian falam yaktabi minhum bimarifatil haq wa sabri alaih hatta yusi baktum baktan bihi wa yursituhu ilaih wa yatahuddahu alaih wa yahuddahu ali. tidak cukup Allah dalam ayat ini hanya dengan mengenal kebenaran dan bersabar dalam mengenal kebenaran tapi sampai mereka saling berwasiat untuk mewujudkan kebenaran itu kekuatan amal sehingga dengan dua kekuatan ini ilmu dan amal mereka menjadi orang yang betul beruntung mereka mengarahkan manusia kepada ilmu dan amal mereka juga menganjurkan manusia sehingga betul mereka ini orang mempunyai kekuatan ilmu dan amal mereka itulah yang Allah keluarkan dari kerugian ini manusia Wa in man ada haula khasiran. Kalau dia itu nggak punya ilmu dan amal, maka dia termasuk orang yang rugi. Fa ma'lumun annal ma'asi wal Maka telah diketahui bahwa maksiat dan dosa itu tu'mi basiratal qalbi melemahkan membutakan basirah hati sehingga menghilangkan berkahnya yaitu ilmu fala yudrikul haqqa kama yang bagi, maka dia tidak akan mengenal al-haq sebagaimana mestinya mereka tidak akan mengenal al-haq sebagaimana mestinya watab ifu kuwatahu wa asimatahu watut ifu kuwatahu asimatahu dan dia akan melemahkan kekuatannya dan akan melemahkan azimah itu semangatnya untuk beramal fala yasbiru ali maka dia pun tidak akan bersabar dia tidak bisa bersabar dalam melakukan amal-amal baik itu ketaatan atau menjauhi perbuatan maksiat bal qad yatawaradu alal qalbi bahkan terkadang Ketika hati itu terus menerus dalam kondisi seperti itu, tidak punya ilmu dan tidak punya kekuatan amal, hatta yang akisa itrokuhu kama yang akisu si sayruhum, dia akan terbalik dalam pengenalan ilmunya sebagaimana terbalik dalam perjalanan amalnya sehingga ilmu dan amalnya kewalik-walik Syirik dipenanggap tauhid, tauhid dipenanggap syirik, sunnah dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah, taat dianggap maksiat, maksiat dianggap nah ini taat. Ikut ngantos sampai pada kuali-kuali. Karena dia terus-menerus bergelimang dalam kebodohan, tidak punya kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Fayudrikul batil haqqan wal haqqo batilan. Dia mengenal yang batil bahkan sebagai al-haq, yang hak dikenal sebagai yang batil. Wal ma'ruf mungkaron yang ma'ruf dianggap mungkar dan mungkar dianggap ma'ruf. takisa fi sairihim maka dia terbalik dalam perjalanannya sehingga kualik-kualik melakoni kudune ngalor malah ngidul wa yarji'a an safarihi ilallah wa daril akhirah dan dia yang harusnya itu itu kembali dari safarnya itu kepada Allah dan kepada kampung akhirat justru ila safarihi ila mustaqirrin nufus al -mubta, al mubtila. Dia justru tenang dengan perkara-perkara yang batil, kembalinya kepada perkara-perkara yang batil. Allati radiyat bil hayati dunya dia ridha dengan kehidupan dunia wa ma'anat biha tenang dengan dunia wa minal anilahi wa ayatihi lalai dengan Allah dan ayat-ayatnya wa tarakatil istidada liliqa dan dia tinggalkan persiapan untuk bertemu dengan Allah sehingga terbalik dia berjalan itu kuali harusnya itu orientasi dan berjalan itu mengarah kepada akhirat dia malah cutel di dunia karena ilmunya dan amalnya tidak ada kekuatan di dalam dirinya, nggak ada kekuatan ilmu dan amal. Walam walau lam yakun fi uqubati dzunub illa hadza illa hadil uqubah wahdaha. Seandainya hukuman dosa itu tidak ada lain kecuali hanya ini saja membuat orang itu lemah basirahnya dan lemah amalnya lakanat da'iyatan ila tarkiha sungguh ini telah membuat orang itu akan meninggalkan maksiat wal bukti anha wal bukti minha dan akan menjauhi maksiat tersebut wallahul musta'an dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan wahada kama anna ta'ata tunawirul qalba wa tajluhu wa tasquluhu Waktu wa kau wa waktu wa tusabbituhu inilah sebagaimana ketaatan itu tunawirul qalba akan membuat hati itu bersinar terang ketaatan itu akan membuat hati bersinar terang dan akan membuat hati itu yaitu jelas dalam memandang masalah jali, dia terang jelas. Dan hati itu akan a dan itu akan mengincelongkan hati. Ini tasquluhu mengincelongkan hati, hati menjadi kinclong, jernih. Waktu kawihi waktu sabituhu dan akan menguatkan dan mengokohkan orang sehingga betul dia menjadi orang yang tangguh dalam kehidupannya hatta yasira kal mir'atil masqulati fi jalaiha wa safaiha fayantali anuron sehingga kondisi hatinya itu seperti mir'ah koco cermin yang maskulah cermin yang kinclong jala fi jalaiha wasofa iha betul-betul bersisi kinclong tali anuron maka dengan cahaya berkilau kaca kacanya itu berkilau betul-betul kaca yang bersih hatinya bersih ah, kalau hati itu seperti itu sekalian dikatakan faida dana syaitonu kalau syaitan itu mendekat kepada hati yang kinclong kayak gini maka asabahu min nurihi ma yusibu mustariqas sam'i minas uh, eh, minasyahbi athawaqib minasyahbi athawaqib maka akan menimpa uh, kepada syaitan itu dengan cahaya hatinya itu seperti apa yang menimpa pen, syaitan pencuri berita langit yang dikejar dengan itu bintang untuk membakarnya. Sehingga cahaya hatinya itu akan membakar syaitan yang mendekat Syaitan bahkan ketakutan mendekat kepada orang yang punya hati seperti itu Sebagaimana takutnya syaitan dikejar oleh bintang untuk membakar dia Fasyaitanu yafruku min hadal qalbi asyakta min faraqid dibi minal asad Nah, syaitan itu dia akan dia takut dari hati yang seperti ini seperti melebihi takutnya yaitu uh, singa dari serigala macan. Intinya takutnya yaitu binatang itu kepada yang lebih puas lagi akan ketakutan syaitan untuk mendekat kepada hati yang tutul kinclong kata wow. hatta ina sahibaha sahibahu dan bahkan yaitu orang yang mereka orang yang memiliki hati yang kinclong ini layasriku syaitana akan membuat syaitaniku tersungkur pingsan terjungkal fayakhirru sorian dia akan tersungkur semaput artinya syaitan betul dia nggak bisa menguasai hati yang betul bersih kayak tadi bersinar kuat punya kekuatan amal fatastami alaihi syayatin maka syaitan akan berkumpul fayakulu ba'dhum li syaitan akan saling mengatakan satu dengan yang lainnya masyaknu kok kamu bisa pingsan bundas babak belur kayak gini kenapa Fayuqol Kemudian dia katakan asobau insiyu telah menimpa kepadaku kondisi seseorang yang dia itu wabi natratun minal insi yaitu pandangan manusia yang dia pandangan ilmunya sempurna kesabarannya hebat sehingga syaitan pun dia betul-betul tersiksa dan dia justru Termaboroti dengan orang memiliki hati seperti itu. saya natrota min qalbin hurrin munawwar wahai pandangan dari hati yang bersinar yakatula syaitanu bin nuri yuhrok hampir-hampir syaitan itu dengan cahaya itu akan terbakar apa yastawi hadal qalbu wa qalbun muklimatun arja'u apa hati yang bersinar kayak begini akan sama dengan hati yang ini gelap kulita yang mereka itu uh, gelap dari segala sisinya muhtalifatun ahwa'uhu yang hawa nafsunya mereka itu bermacam-macam qad ittakhadahu syaitanu watanahu yang syaitan telah menjadikan hati yang gelap ini sebagai tempat tinggalnya sehingga syaitan yang memerintahkannya wa'attahu maskanahu dan syaitan menyiapkan hati yang gelap itu sebagai yaitu tempat tinggalnya it tasabbaha bital'atihi haya maka dia pun pagi harinya mendapatkan yaitu uh, munculnya haya Wakala fudiya dikatakan Wakala fudita min karinin layak yaf lihu fi dunia wala fi Kemudian dikatakan kamu telah ditebus dengan berkawan orang yang tidak akan memberikan keuntungan dunia pun di akhirat. Ini syaitan adalah kawan yang tidak memberikan keuntungan dunia dan akhirat dia yang telah menyertai hati yang gelap, yang tidak ada cahaya dan lemah kekuatan untuk beramal, maka dia sejelek-jelek teman yang tidak menguntungkan di dunia maupun di akhiratnya. Qarinuka dunya wa Teman kamu di dunia dan dan akan menemui kamu di padang mahsyar setelah kematianmu. Fa anta qarinun makan maka kamu wahai manusia yang sudah hatinya gelap itu kamu akan menemani saya di seluruh tempat ini menemani syaitan sampai nanti dia tinggal di neraka itu dia akan menjadi temannya syaitan karena telah disetir terus dari awal oleh syaitan fa in kunta fi dari syaqa kalau kamu itu berada di kampung kesengsaraan fa innani wa anta jami'an fi syaqa wa hawan. Maka saya itu syaitan dan kamu orang yang hatinya lemah dan nggak ada ilmunya, nggak ada kekuatan amalnya. Saya dan Anda sama-sama sengsara dan terhina di jahanam. Kalau Allah Ta'ala Allah mengatakan dalam ayatnya Wa may ya'shu an dzikri rahman Barang siapa yang dia berpaling dari peringatan Ar-Rahman, nukoyit lau syaitanan, maka akan kami sertakan baginya syaitan, fawalau qarin, maka baginya adalah teman. Ya ini teman dia adalah syaitan. Wa innahum sedangkan syaitan itu layasuddunahum anisabil akan menghalangi dari jalan Allah wa yasabuna annahum muhtadun Sedangkan dia sangka dia yang menempuh jalan sesat itu dia merasa di atas petunjuk. Hatta idaja anak hingga ketika dia datang kepada kami Allah, kala dia akan mengatakan, ya laita baini wa bainaka masriko ini Seandainya celah celah celakalah diriku Seandainya antara saya dan kamu adalah berjarak sejauh timur dan barat, ini penyesalan ahlun nar yang menjadikan syaitan sebagai teman hidupnya. Fabi salkorin alangkah uh, syaitan sejelek-jelek teman. Walan yang fa'akum al yawma id dolantum dan pada hari ini tidak akan bermanfaat bagi kalian kalau kalian di dunia dulu ada orang yang dolim, annakum fil adabi mustarikun maka kalian di dalam adab itu berserikat ngeringkuk bareng di jahanam karena di dunia sama-sama sesat dan mereka berkawan untuk menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, nikirin ingkang kita waos. Insyaallah kita lajengaken pembahasan pun pertemuan akan datang bismillah mungkin manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.